Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Kita sempurnakan Membaca contoh-contoh bacaan ikhfa Pada pelajaran 62 Silakan dibuka halaman 77 Ya Contoh ikhfa nun sukun atau tanwin pada ta, fa, jim, dal dan dal. Nah, pada huruf ta. Baik, ini majelis kali ini mungkin kita apa namanya bacakan dan kemudian antum seluruhnya mengikuti ya, mengikuti bacaan yang antum dengar. أنتم لها عاكفون عدن تجري أو من تحت أرجلكم arjulikum Contoh bacaan nun sukun atau tanwin pada fa. Kulu min thamarihi Kulu min thamarihi Qawlan thaqilan Qaf ya huruf qaf Bacalah dari makhrajnya yaitu pangkal lidah qi qaw thaqilan ya qawlan thaqilan والأنثى بالأنثى Baik. Ikhfa nun sukun atau tanwin pada جيم كان مزاجها زنجبيلا Mana kalimat yang mengandung hukum nun yang samar pada jim zanjabilan ya. Taib nun sukun bertemu dengan jim. Mungkin ada yang tanya mana sukun pada nun? ya memang tidak ada ya tanda sukun pada nun untuk bacaan ikhfa tidak dituliskan ya tandanya tidak dituliskan nah demikianlah e, cara penulisan nun sukun yang mengalami hukum ikhfa ya maka tanda sukunnya tidak ditulis ini kalau kita melihat e, mushaf Madinah ya, mushaf Madinah atau mushaf yang lain yang dicetak seperti mushaf Madinah, maka untuk nun sukun yang mengalami ikhfa tanda sukunnya hilang. Ya. janiyan Ya. Hukum apa? Ikhfa. Apa yang mengalami ikhfa? Tanwin. Ya, tanwin bertemu dengan jim. Alaina nujil mu'minina علينا ننجي المؤمنين ya. Kalimat mana yang mengandung hukum ikhfa? Nunji. Nun sukun bertemu jim ya. Faedah tambahan, kalimat nunji ya. Taib. Ada huruf yang hilang. Huruf apa itu? Huruf ya, ya. Huruf ya-nya hilang, ya Nunji, ya. kalau kita ingat pelajaran apa nahwu ya taib kalimat nunji kalau di luar musaf ditulis dengan apa dengan menyambungkan jim setelahnya ya nunji ya taib di sini ada enggak ya-nya kenapa apakah majzum mengalami jazm atau tidak tidak ya tidak mengalami apa jazm. Taib. Marfu dia. Kenapa ayatnya hilang? Nah. Li hikmatin aradahullah, aradahullah. Karena hikmah yang Allah kehendaki tentunya. Dan kita menulis kalimat nunjil mukminin pada ayat ini seperti yang tertulis dalam mushaf ya. ya ini jangan kita benturkan dengan kaidah ya kaidah apa nahwiyah kaidah arabiyah ya. harusnya ada ya hanya tidak ya. penulisan kalimat-kalimat Qur'ania ya ada kekhususan ada keistimewaan ada keunikan banyak kalimat-kalimat yang ditulis tidak seperti apa yang kita tahu dalam kaidah-kaidah. Ya. Maka penulisan ayat-ayat Quran harus mengikuti apa yang dituliskan pada mushaf. Ya yang menjadi asal yaitu apa? Mushaf Al-Imam Mushaf Utsmani ya, Mushaf Utsmani. Nah, karena penulisan mushaf di zaman Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mushaf yang dituliskan pada zaman Uthman Affan adalah penulisan yang sesuai dengan apa? Dengan penulisan di zaman Nabi saw. alaihi zaman turunnya wahyu. Ya. Kita tahu bahwasanya Rasul alaihissalatu wassalam ketika turun wahyu kepada beliau maka langsung diperintahkan oleh Rasul di antara para penulis wahyu untuk menuliskannya. Menuliskan dalam pelepah kurma pada media yang lainnya yang bisa didapatkan ketika itu. Ya, dituliskan ayat yang turun kepada beliau. Ya. Taib. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, adalah seorang Nabi yang ummi, ya, tidak bisa membaca yang maktub yang tertulis namun apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus mendapatkan bimbingan dari Allah Azza Wajal ya. apa yang dituliskan oleh para sahabat dari wahyu yang turun kepada beliau adalah seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ditakririn Nabi sallallahu alaihi wasallam ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka oleh karena itu dalam menuliskan mushaf maka kita harus berpedoman kepada mushaf atau rasul Utsmani ya. Wallahu taala alam. Baik. Contoh bacaan ikhfa nun sukun pada dal. Ya, tanwin pada dal. Nun sukun atau tanwin pada dal. Wa kullin darajatun ومن دخله وجد من دونهما نارا ذات لهب أم لم تنذرهم ۖ وأنذر الناس Ya, tiga contoh terakhir adalah contoh bacaan ikhfa nun sukun atau tanwin pada zal. Selanjutnya, contoh bacaan nun sukun atau tanwin yang disamarkan pada zai Ghulaman zakiyan أنزلناه في ليلة أنزلني منزلا Contoh pada sin Basharan sawiyan ya, Sedikit menambahkan faedah ro yang fathah dibaca tebal. Basyara. Coba. Basyara. Ya. Kalau urun roh di fathah tanwin, ron, ya, maka yang tebal suara fathahnya saja. Bunyi nunnya tidak lagi tebal. Basyaron tidak menebal tanwinnya. Basyaron ya. Tidak ikut tebal suara nun sukun pada ro yang ditanwin ya hanya pada fathahnya basyaran sawiyan من سجيل وتنسون ما تشركون Contoh bacaan ikhfa nun sukun atau tanwin pada shin. Sab'an shidadan يلقاه منشورا وينشئ السحاب Contoh bacaan ikhfa nun sukun atau tanwin pada fa. Syai'an fariyan Man fa'ala hadha وقالوا لا تنفروا Contoh contoh di atas ya ikhfa nun sukun atau tanwin pada 9 huruf di atas ya nun sukun yang samar suaranya berbagi sebagian di hidung, sebagian masih di mulut ya. adapun nun sukun atau tanwin yang disamarkan pada kaf maka suaranya apa memusat di pangkal hidung syaikhun kabirun شيخ كبير من كل شيعة من كل شيعة وهم له منكرون هم لهم منكر nah. Di mana suara eng tadi? Di mana? Di belakang makhraj kaf. Ya, di belakang makhraj kaf ya di belakangnya kaf eng di mana belakangnya mingkum maju dari eng ke kaf maju mingkum ya ya baik jadi lebih mendekati ke arah tenggorokan baik pelajaran 63 kita sendirikan ya huruf-huruf yang lima sod, wod, po, wo dan qaf karena lima huruf ini punya sifat isti'la. Punya sifat isti'la. Adapun sepuluh huruf yang sebelumnya semuanya adalah huruf-huruf istifal. Apa pengaruhnya ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf isti'la? Pengaruhnya adalah pada suara gunnah. Jadi suara gunnah itu juga menyesuaikan dalam hal tebal tipis ya di samping tadi menyesuaikan apa letak makhraj huruf-huruf yang setelahnya maka juga menyesuaikan dalam hal apa tebal dan tipis runah kadang tipis kadang menebal hukum asalnya tipis hukum asal runah adalah apa tipis ang ang ang namun akan menjadi tebal ketika yang setelahnya huruf-huruf isti'la Contoh suara nun yang samar dan tebal runahnya. L nah, eh, seperti ini. Miong, miong. Ini suaranya apa? Menebal. Nah. Coba kita baca huruf-huruf tadi yang lima di fathah coba. So, tebal ya. Bo, to, wo, ko. Ya, maka nun sukun yang samar ketika bertemu dengan sod juga menebal ya, suara gunanya menebal contoh mausuran mausuran min dha'fin min menebal ya nah, andai kata to diganti tak misalkan minti ya minti tipis saja tapi kalau yang ditemui adalah to mil ya, mi dan mil bedanya tebal dan tipis miltinin Anzirni Andai kata wo adalah dal Anzi Enzi tipis. Tapi ketika dha yang ditemui oleh nun Enzi. Anwi. Menyesuaikan tebalnya dha. Baik. Min qabli min qabli Ya, untuk nun sukun yang bertemu dengan qaf maka suara gunnah tatamahhad fil khayshum memusat pada pangkal hidung ya jadi bunyinya eng juga ya melekatkan apa bagian pangkal lidah yang letaknya adalah di belakang makhraj qaf ya melekat kuat ming dengan menebalkannya miong lalu berikutnya huruf qaf ya miong qabli nam baik Kita lanjutkan. Qa'an safsafan min salsalin لهم المنصورون nah, halaman berikutnya Nun tanwin bertemu dhad لحما طريا وخلقته من طين لبعض ظهيرا من المنظرين رب فأنظرني ولا هم ينقذون مكانا قصيا إذ نادى من قبل Baik. Baik. Di ada mic enggak? Tidak ada ya. Kalau enggak ada sama-sama saja. Atau satu. Baik. Oh ya. Nah. Fadol yang terdekat membaca. Ya. Silakan membaca satu baris. Fadol. Ya. Ya, hal baris berikutnya coba. Ya, Ulangi. Ahsan. Terus. Ada yang kurang. Apa yang kurang? Coba lagi. Ahsan. Tadi kurang gunnah, kurang panjang gunnahnya. Wa al-situ, eh, ahsan, cukup. Sekarang berikutnya, boleh ulqu ada yang keliru kalimat terakhir coba perhatikan baik-baik ya, harokatnya tanda-tanda baca yang lain kasrohnya panjang atau tidak Dhayyiqan. Ya. Baik. Uh, mungkin perlu kita uh, ulang kembali maklumat kita tentang tasdid ya. Huruf-huruf yang bertasdid maka zamannya sama semua. Ya. Huruf-huruf yang bertasdid memiliki apa? hak zaman dialirkan atau disuarakan. Ya. Zaman itu dari huruf yang satu dengan huruf yang lainnya sama. Kecuali nun dan mim. Ya. Misalkan lam tasdid alla. Baik. Wawu tasdid awwa. Ya, ya tasdid dayyi. Ya. Jangan lama-lama. Doyyi. Jangan lama-lama. Ya. Huruf sin massa zaman dari sukun atau tasdidnya dari huruf yang satu dan yang lain sama. Termasuk bila huruf-huruf itu adalah huruf yang bersifat syiddah. Yaitu huruf yang ketika disukun suaranya cenderung berhenti, ya. Misalkan kaf. Syakun, ya. Maka mulai mengharokati kafnya itu setelah zaman yang tertentu yang sama tadi, syakun, ya. Walaupun tidak ada aliran suara yang kita dengar adalah apa? jeda suara ya. Maka jeda suaranya itu apa? Dengan zaman yang sama tadi. Dengan aliran suara pada huruf-huruf yang mengalir. Alla syakkun. Kalau ya dhayyi. Jadi jangan ditambahkan atau ditambah dari ukuran yang tadi. Dhayyiqan tidak. Dhayyiqan. Baik, coba lagi. أحسن قال قال فإنك من أحسن بارك الله فيك تفضل أنت يا Ahsan. Tinggal menambahkan apa? E, tafkhim, tebal. Ya, mau nah, ditebalkan. Ya, coba lagi. Adik. Baik, Masan. Ahsan, tak. Barakallahu. Nah. kita belum belajar apa? Wakaf. Jadi andai kata dibaca dengan seperti apa adanya yang tertulis labas ya. Misalkan sof-sofan masih kita baca tanwinnya tidak apa-apa. Baik. Nah, sekarang dua baris berikutnya coba perhatikan. Di sini kita khususkan penyebutan contoh-contoh yang ada pada dua baris terakhir di mana antum lihat di situ contoh-contohnya adalah khusus nun sukun yang bertemu dengan qaf yang di kasroh. ya qaf yang di kasroh. ya Kof yang di kasrah itu Nah Memiliki apa? Memiliki hak untuk ditafkhim ya, Ditebalkan juga Namun tingkat tafkhimnya ya, Tingkat ketebalan kof yang kasrah itu Sangat rendah Atau pada martabat yang paling di, di bawah ya. ya. Kita mengingat dulu pembahasan tentang sifat ya. Tafkhim itu memiliki apa? maratib, punya tingkatan ya. Ada tingkat tafkhim yang paling tinggi yaitu ketika huruf-huruf isti'la seperti qaf di fathah lalu di panjangkan dengan alif. Misalkan ko ini tingkatan tafkhimnya paling tinggi. Ko ya. Tingkatan yang paling rendah adalah ketika di kasrah. Qi. Ya, ada tafkhim namun apa? Tidak sekuat tafkhim ketika dia di fathah. Ya. Taib. Nah, apakah keadaan qaf yang kasroh ini di mana tafkhimnya adalah tafkhim dengan tingkat yang paling rendah? Ya, menjadikan nun yang samar itu ya gunnahnya tidak tebal, ya. Atau tetap tebal? Maka jawabannya tetap tebal, ya. Nun yang samar taib maka gunahnya tetap menebal walaupun bertemu dengan qaf yang dikasroh yang punya martabat tafkhim pada tingkatan terendah. Nah, coba kita baca. Wala yunqiduni wala yunqiduni hal tanqimuna minna hal tanqimuna minna min qibalihi al'adhabu والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير طيب بارك الله فيكم جميعا Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah jami'an Jadi pelajaran ikhfa termasuk pelajaran yang uh, eh, ya ini perlu banyak apa latihan ya karena apa banyak yang harus diperhatikan ya di mana suara nun ya yang mana suara nun akan ya ini menyesuaikan letak makhraj huruf-huruf berikutnya ya. lalu dari sisi apa e, tebal tipisnya ya tebal tipisnya mana yang tipis mana yang tebal ya. baik terus tadi dari sisi apa apakah sampai melekat sehingga suara kurna itu memusat pada hidung atau tidak ya mana yang melekat sehingga suaranya murni pada hidung dan mana yang berbagi dengan mulut sehingga e, di sini kita tambahkan lagi dua pelajaran ya pelajaran 64 dan 65 ini semuanya adalah contoh-contoh bacaan ikhfa ya. Ini nanti antum apa? Antum pelajari di luar majelis ini ya. Antum ulang-ulang kembali ya seandainya ada asatidah yang bisa membimbing ya itu lebih afdal ya. Taib. Nah, pada apa? bagian akhir Insya Allah kita akan tambahkan satu pelajaran ya. Pelajaran halaman 82 yaitu tentang qalb ya. Naam. Baik, jadi satu lembar ini satu lembar ini untuk PR ya, untuk bahan belajar antum. Nanti Allah pada pertemuan yang akan datang kita murojaah lagi. Kita murojaah halaman 80 dan 81 pelajaran ikhfa. Nah, kita akan tambahkan satu pelajaran yaitu pelajaran qalb ya, pelajaran qalb. Nah. Baik. Qalb ya, qalbun ya. Atau juga diistilahkan dengan istilah lain iqlab ya. Qalb atau iqlab. Ya. Kalau qalb itu apa? Eh maksud dari qalaba ya. Iqlab dari aqlaba, aqlaba. Yuqlibu iqlab. Nah seperti tadi akhfa yukhfi ikhfa, azhar yudhir idharan. Nah. Taib. Kalau bicara tentang mana yang lebih pas ya, qalb atau iqlab, ya, para ulama mengatakan yang lebih tepatnya qalb ya. Qalb ya, itu lebih fasih ya. Walaupun juga ini sekedar apa perbedaan sisi ya, apa afdholiyah atau kefasihan mana yang afsah yang jelas yang lebih masyhur di telinga kita adalah istilah apa? Iklab ya. Karena yang lainnya semuanya pakai masdar tadi, if'al ya. Idhar, ikhfa, idgham, iklab. Baik. Apa itu qalb atau iklab? Maknanya adalah mengganti sesuatu dengan yang lain, mengganti sesuatu dengan yang lain. Nah, dalam pelajaran ilmu tajwid, maka qalb maksudnya adalah mengganti apa? Nun dengan huruf mim ya. Mengganti nun dengan mim kalau idhar nun diganti tidak? Tidak. Nun tetap dibaca nun di makhrajnya dengan sifat-sifat aslinya. Ya. Pada ikhfa nun diganti tidak? Samar ya. Terganti memang tapi tergantikan dengan suara lain yang tidak memiliki makhraj asli ya. Memang berganti, berubah suaranya. Tapi apa? Tidak sampai kepada apa? Kepada makhraj huruf yang memiliki makhraj eh, tidak sampai berubah menjadi huruf yang memiliki makhraj asli ya eh, ini maksudnya apa nih ya antara nun dan tak ya. Ming, suara eng di mana ini di suatu tempat yang mana huruf itu eh, suara itu bukan apa bukan suara huruf asli ya pada asalnya tidak ada huruf eng ya tidak ada huruf eng nah dalam apa dalam huruf-huruf hijaiyah kan tidak ada. Ya, baik. Adapun qalb adalah mengganti nun dengan huruf lain ya. Mengganti nun dengan suara yang lain, suara itu adalah suara huruf yang memang memiliki apa? makhraj asli. Ya. Kapan terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba? Ya. Sebenarnya apa? Kasusnya mirip dengan ikhfa ya. Nun tidak lagi dibaca sebagai nun ya. Tapi juga tidak dileburkan ke huruf berikutnya. Namun diganti dengan suara lain ya. Bedanya apa? Kalau pada ikhlab suara itu memiliki makhraj asli, yaitu makhraj huruf mim. Ya. Contohnya mim ba'di. Baca? Mim ba'di, ya. Masih ada gunah tidak? Masih masih ada gunnah ya persis seperti ikhfa baik dan apa namanya e, suara tadi sudah mendekati makhraj huruf ba bahkan apa sangat dekat dan sama mungkin dengan makhraj ba ya baik mim ba'di sebab nah yaitu huruf mim ya jadi nun diganti dengan mim ketika bertemu dengan ba. Nah. Dan bukan hanya diganti saja, namun dibaca dengan gunnah yang sempurna. Mim ba'di lagi. Tidak cukup hanya dengan mengganti saja. Mim ba'di. Tidak, tapi gunnahnya diperpanjang. Yambu'an. Yambu'an. Baik. Tanda dari iqlab atau qalab adalah apa? Mim. Kecil dengan ekor yang ke bawah atau dengan bagian belakang yang ya diarahkan ke bawah. Ya. Itu di atas nun ya, di atas nun. Bila terjadi pada tanwin maka mim kecil menggantikan ya harokat yang satunya ya. Fathatain dua fathah. Fathah yang kedua diganti dengan mim ketika tanwin tadi mengalami qalb atau iqlab. Nah, kita baca contoh-contoh bacaan iqlab atau qalb bi'adzabin ba'isin وبرا بوالدتي مما تنبت الأرض ضلالا بعيدا سميعا بصيرا نعم قالوا يا ويلنا من بعثنا آيات بينات لخبير بصير خبير بما تعملون ضلوا ضلالا بعيدا قولا بليغا فجعلناه سميعا بصيرا بل هو آيات بينات من بعثنا إنه بكل شيء بصير Coba dibaca. Taib Ahsan. Sekali lagi. Taib Ahsan. Berikutnya. Baik, barakallahu fikum. Diulang lagi sama ro. Ah, di situ ada tasydid. Roknya di tasydid. Ayo. Nah, iya. Baik. Setelah walam itu ada titik dua. Itu di bawah atau di atas titiknya? Di atas atau di bawah? Titik dua. Kalau di atas taj'alni, kalau di bawah ya yaj'alni. Nah, ini apa? Ya. ya. Walam yaj'al. Ya. Ulangi. Ahsan. Tinggal satu yang belum sempurna yaitu kalimat ini jabaron syaqiyan. Taib. Ini mengalami hukum apa? Tanwin bertemu shin. Mengalami hukum Ahsan. Mengalami hukum ikhfa. Jazakallah khair. Ahsan. Sekali lagi coba. Ya, wa barran Barakallahu fiik. Ahsan. Naam, tamam. ya, Ismail. Ahsan. Sekali lagi. Thumma memperjelas ain. Azabun. Sekali lagi. Baik. Huruf kafnya tidak perlu dipantulkan ya ke ya, tapi berilah nafas ya ke ya. Ahsan, Lanjutkan. Ya. Sekarang di apa diulang dari baris ke-6 dari bawah. Dhallu dhalalan ba'idan. Ya. Dhallu dhalalan ba'idan. Iya. Fadal. Qalu ya wailana man ba'athana. Yang mana tuh baca? ضلوا ضلالا بعيدا halaman 82 Ya. Ya. Terus satu baris. Ahsan. Cukup, Ahsan. Berikutnya. Baris bawahnya bal huwa ayat. Bal huwa ayatun Ahsan. صد صي بصي بصير langsung di kasrah tidak ditahan di mahrotnya terlalu lama basirun jadi nanti ada tasydidnya basi langsung di kasrah basirun ya lagi ya, tapi kurang lama gunanya khabirum nah ini kurang lama Tadi yang shotnya betul, sudah langsung di kasroh. Saya lagi. Ah, ahsan. Ahsan. Barakallahu. Berikutnya. Baik. Coba diulangi, ada yang kurang sedikit. Ayo, di sini. Ada tasdid di atas ro. Nah, gimana? Ahsan. Ulangi. Wa barram. kurang gunah Ya, gunanya kurang panjang pada jabbaran syaqiyan. Sekali lagi tasydidnya mana? Tasydid pada ra. Wa darram. Ahsan. Barakallahu fiik. Berikutnya. di sini ada mim tasdid. Nah, ukuran gunnah pada atau ukuran zaman mim tasdid lebih lama dari yang lain. Summa. mim Baik. Kalimat rusulan runya pendek, sinnya pendek. Rusulan. Ya. Thumma yang panjang gunnahnya. Adapun fathahnya jangan panjang. Summa ba'asna, ya, coba lagi. Nah, kepanjangan fathahnya ya tinggal tadi manya masih kurang cepat berpindah ke ba summa ba'athna coba berikutnya. Terakhir. Baik. Diulang lagi. Diperjelas ain dan hamzahnya. Mana yang ain, mana yang hamzah, lalu baca lebih pelan lagi. Dengan lebih pelan. Coba. Barakallahu fikum. Kita ulang empat baris terakhir. Innahu bi'ibadihi khabirun basirun. Ya. Jadi suara mim dengan mim yang menggantikan nun tadi ya dengan merapatkan kedua bibir ya. Tidak perlu kita ber ya ini apa namanya? bertakalluf untuk menyamarkan mim dengan cara merenggangkan sedikit antara bibir atas dan bawah. Mil tidak, rapatkan saja, ya dirapatkan. Betul-betul dengan merapatkan mim, ya. Namun kurnahnya sempurnakan, ya. Ulangi lagi. Innahu bi'ibadihi khabirun basirun. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون Baik. Kita cukupkan pelajaran kita kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Jangan lupa untuk terus memurojaah pelajaran yang telah lalu, terutama pelajaran yang e, berkaitan dengan ahkam ya. Ahkamun nun, as-sakinah wa tanwin. Semoga Allah Azza wajalla memberikan kepada kita taufik untuk kita bisa um, menjadi ahlul Quran haqqan.